السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, pertemuan ini kita khususkan untuk diskusi saja, tanya jawab karena uh, sepertinya materi tentang uh, ilmu waris telah kita jelaskan dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya. maka kita gunakan waktu ini untuk diskusi bertanya jawab saja iya. silahkan yang ingin memiliki pertanyaan atau ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang masih belum jelas silahkan untuk didiskusikan atau ditanyakan. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi dan Mendengar dan serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Seperti biasa di 081, ah, kami ulangi di 0218236543. Silahkan untuk penelpon yang pertama, kami berikan kesempatan yang pertama. Halo. Halo. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umum di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muira di Ngawi. Oh, Muira di Ngawi. Silahkan, Om. Iya. Silahkan. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Silakan Ibu. Saya kan seorang ibu. Saya? Saya seorang ibu. Betul. Terus di rumah itu saya jualan sembako Ustaz. Ah, ya, jualan sembako. Uh, terus, terus saya itu gini kalau masih harga itu kadang suka beda itu boleh nggak? Apa Ibu? harga kan, berbeda. Kalau ada yang kadang ada yang utang juga. Okay. Nah, terus kadang kalau saya jual gula putih seandainya satu kilo itu kan sembilan ribu saya jual. Enggak jelas, itu jelas saya suaranya. Iya maaf teruskan aja ibu, <laughs> saya kurang jelas. Terus. Nah itu kalau dijual beda itu boleh nggak? Karena yang utang harga sembilan dua, kalau yang cash sembilan ribu itu boleh nggak? Kalau yang cash sembilan ribu, ah Kalau yang tidak cash sembilan ribu dua ya. Pada gitu. waktu dia menawarkan, pada waktu dia nanya, ibu saya mau beli, ibu sudah tentukan, ibu mau yang cash apa yang tidak gitu atau gimana? Oh, saya tanya, saya kayak gitu. Hmm. Ya harganya beda kalau utang. Kadang-kadang itu waktunya nggak terbatas kan saya di kampung gitu kan. Ya, ya. Jadi nggak ada batas waktunya, sekapinya dia aja gitu. Ya Terus, jelas. Gitu. Ya. Hmm. Baik Umu gitu kan, nah ha? kita sudah bisa pahami pertanyaannya itu saja. Ha? Baik ditunggu jawabannya Umu ya. Oh iya. Ya. Nah, kan harganya beda itu boleh nggak? Ya, baik Umar, baik. Nah, ya, dan ya. satu Ustaz, ya. kadang kadang suka jengkel sama orang yang hutang, mhm. tapi selagi dia punya uang itu dia itu pindah <laughs> belinya ke pasar gitu. Selagi dia nggak. Tapi hutangnya kibu sudah dibayar. Hah? Hutangnya kibu sudah dibayar atau belum? Belum Ya. Eh. Belum sama sekali udah lama, tapi orang itu kadang-kadang suka kayak gitu, itu saya sekarang suka kesel gitu kan. Eh, sebentar, Karena ibu mau pahala yang banyak? Kenapa? Ibu mau keuntungan dan pahala yang banyak di dan akhirat? Ya. Iya. Eh, kamu iya. mau ikhlaskan saja ibu. Oh gitu. <laughs> iya. Karena ya saya gitu Allah rezeki di Allah saya kayak oh, iya. hampir sabar gitu nata saya itu kayak gitu gitu. Ya, Alhamdulillah. Iya. gitu. Baik, Baik kamu ya. Kayak gitu aja. Makasih. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mira. Tafadhol Ustaz. Pertanyaan pertama apa tadi? Perbedaan harga antara cash dengan tunai. Ya. E, perbedaan harga antara cash dengan tunai. Sebagian tulah Ya. Sebagian para penuntut ilmu mengatakan mutlak haram. Oh. Ya, mutlak riba. Ya Padahal kondisi tidak demikian sebersungguhnya. Bila beda antara cash dengan tunai nah, dan jelas harga tidak tunainya berapa, kesepakatan dari awal, maka termasuk jual beli yang dibolehkan. Bukan jual beli yang diharamkan. Karena jual beli yang tidak tunai, dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Ya, dan Rasulullah SAW tidak mengatakan itu riba. Yang termasuk riba yaitu keterlambatan bayar. Adapun hadis bai'ata ini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli itu maksudnya adalah bai'inah menurut sebagian para ulama dan bukan jual beli yang beda harga tunai dengan tidak tunai. Kalau disepakati harganya. Oleh karena itu, Majma' al-Fiqh al-Islami al dawli kalau tidak salah pernah saya bahas di awal pembahasan riba. Dari sana, Lembaga Fisik Hisam Internasional berpusat di Jeddah menyatakan boleh jual beli yang tidak tunai memang lebih mahal, tapi disepakati harga dari awal. Larangan dua jual beli dalam satu jual beli itu maksudnya ya ini pembeli mengatakan ini saya beli beras kalau tidak tunai berapa? ribu per kilo. Oh tunai 9.500. Ya udah saya beli. Ini mengandung unsur karar. Ini dilarang seperti dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ini nukil dari banyak oleh para ulama dari beliau. Tapi kalau jelas dia dari awal mengatakan, saya beli berapa ya tunai tidak tunai? Tunai 9.500, tidak tunai 10.000. Ya. Saya beli tidak tunai aja ya, 10.000 ya. Boleh. Dari awalnya sudah dijelaskan harganya adalah 10.000 dengan pembayaran sekian waktunya. Namanya sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Ya. <coughs> Jelas ini Ihsan ya, saya kira ya. Dan tidak termasuk dalam larangan hadis dua jual beli dalam satu jual beli. Sebagaimana sering ini saya bahas di buku Harta Haram juga saya rincikan dengan sangat rinci karena banyak para tulab ilm, para penuntut ilmu syari yang rancu dalam memahami makna hadis ini. Ya. Maka ibu tadi kalau ingin menjual, tanyakan dulu, pastikan dulu dia mau yang mana karena kalau Anda katakan 9.500 nah, atau kalau tunai, kalau tidak tunai 10.000. Ternyata dia sudah saya beli. Ini tidak jelas harganya. Hmm. Atau juga dia mengatakan saya beli tunai atau dia besok bisa bayar besok besok sore. Oh, kalau besok sore saya 9.500. Ternyata pada waktu itu dia belum bisa bayar. Sehingga mulur sampai satu bulan. Oh, kalau gitu berarti kamu baru sebulan. Sebulan harga 10.000 sekilo. Ini diriba. Tapi kalau dari awal dia mengatakan, saya bayar setelah satu bulan, oh kalau gitu saya jual 10 ribu per kilo, tidak ada masalah. Jelas ini saya selesainya. Ini pertanyaan pertama. Kedua apa tadi, Ustaz? Kedua, tanpa dicatat Bung Ustaz. Apa perlu, sehingga ada pemoloran waktu yang tidak jelas. Oh, <laughs> Ibu itu bertanya mungkin itu juga maksudnya beliau kalau tidak salah orang ini mampu tapi Enak. nggak belanja lagi ke saya banyak ke pasar terserah Enak. dia mau belanja kemana dia <laughs> cuman dosanya dia matalul ghani zulmun Rasulullah mengatakan orang yang berhutang kemudian menunda pembayaran hutangnya kata Rasulullah sebuah kezaliman ya. sebuah kezaliman yuhillu 'ardahu uqubatah anda yang dizalimi bersyukur kepada Allah karena mendapatkan pahala yang banyak ya dia mampu membayar tapi dia malah belanja ke pasar nggak banyak lagi kepada anda sering kaum muslimin seperti ini ya maka ia pembuatan dia ada pembuatan zalim ya anda yang zalim mendapatkan paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak perlu seperti tadi uh, marah atau keki atau apa atau iri biarkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dia berdosa karena menunda pembayaran dan dia sudah mampu Baik. Jazakallah khair atas penjelasan dan nasihatnya. para kalafik Demikian Umu Ira di Ngawi. Semoga bisa difahami Bu. para kalafik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di via telepon. Silahkan. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak? Dengan Hamka di Papua, Pak. Pak Hamka di Papua. Ahlan, Pak. silahkan Pak. Uh, begini, Pak. Uh, kami di Papua ini uh, apa sering mendapat bantuan masyarakatnya dari pemerintah. Hmm. Uh, cuman dari pemerintahnya mereka menyerahkan list list apa untuk pembelanjaan barang-barangnya masyarakat uh, diserahkan list dengan daftar harga, sedangkan harga yang di pasar itu tidak sesuai dengan uh, harga di list dari pemerintah. Gak paham saya Pak Hamzah. Pak Hamzah terpaham enggak sebentar Hamka? Enggak paham saya bertanya. Bagaimana Pak Ustaz? Enggak paham saya bertanya. Ulangi. Diulangi ya, kembali iya. Pak. Uh, eh, begitu. Uh, eh, uh, eh, masyarakat di Papua ini banyak mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah. Uh, cuman ya uh, kemudian uh, bantuannya itu mereka diberikan uang untuk Beri uang. belanja di pasar. Untuk belanja di pasar. Ya, Memang iya. Emang uang cash diberikan atau uh, bentuk kartu? Iya diberi di, di, diberi cash Terus? Nggak saya matikan skuter dulu. Silakan. Uh, eh, kemudian saya ini kan pedagang, mereka belanja dengan saya yeah. dengan membawa list dan uh, apa list berupa nama barang dan harganya. Daftar harga barang uh, nah, itu ya? Harga, ya dengan ya, daftar harga barang Ustaz. Ya terus. Uh, kemudian harga barang yang tertera di list itu tidak sesuai dengan harga harga barang yang saya jual. Ya lebih mahal uh, yang anda jual lebih atau lebih murah? Harga di list itu. Huh? Ya le lebih murah pak, lebih murah. Artinya di list lebih tinggi. Lebih murah, lebih murah. Ya di list lebih tinggi. Hmm. Ya, eh, terus. Uh, cuman uh, uh, di di pertanggungjawaban berita jawabannya ke dinas yang terkait itu harga yang dinota dia hmm. eh, apa diharuskan sesuai dengan rap ya, ya, sebentar, yang sebentar. di situ. Karena harga saya lebih murah. Hmm. Yang antum yang antum terima uangnya sama at, dengan di list atau atau murahkan? Uh, masalah ini ini yang yang di anu yang di yang masyarakat yang melayani saya ini mereka maunya harga di nota yang saya yang saya tulis di nota sesuai dengan harga di list yang di list, pemerintah. Ya, yang untuk bikin nota ya, sesuai jadi, dengan list. Jadi tapi Anda terima ya, kurang dari list, itu. Eh, yang saya Ya, yang saya terima kurang dari situ. Selisihnya itu bohong ya, atau tidak namanya, mereka, Pak? Pahamkah? Anda ya, berbohong iya. atau tidak namanya? Ini yang saya mau tanyakan. <laughs> Iya, iya, saya berbohong, Pak. Iya, berbohong. Hmm. Tapi di sini kan dari tapi begini Pak Ustaz, begini begini. Ya, ya. ini kan dari pemerintah. Ya. Artinya yang pemerintah bohong. Antum setuju? Ya. <laughs> <laughs> Iya, iya, Bang. Ya, jelas ya, iya. Pak. Uh, Baik Pak, itu saja ya, pertanyaannya Pak. Ya, bagaimana pertanyaannya? Ya, iya. terima kasih. Ya, terima kasih. Jazakallah khair, Pak Hamka. Barakallah fiik. Baik, fadhil Ustaz. <laughs> Kira Pak Hamka sudah tahu jawabannya. Ya, Eh, Uh, berbohong hmm. ya dosa Rasulullah mengatakan iyyakum kumbal kadhib hindarilah berbohong ha fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa la yazalu ar-rajul yakdhib hatta yaktaba 'inda Allah min al kadhabin hindarilah berbohong karena berbohong membawa menyeret kepada dosa seseorang senantiasa dan selalu berbohong sampai Allah tuliskan dia sebagai pembohong Walaupun pada saat itu jujur tidak ada orang yang yakin lagi dia jujur. Karena Allah sudah tetapkan dia sebagai pembohong. Maka apapun dilakukan walaupun jujur walaupun benar orang anggap sebuah kebohongan. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara bentuk kebohongan seperti tadi jelas. Ya, semua orang tahu ya. Anda tanda tanganin harga sesuai dengan di list yang dibawa oleh seseorang pembeli. Seperti ini Anda jual. Tapi hakikatnya tidak. Yang Anda terima uangnya tidak seperti itu, harga Anda tidak seperti itu. Berarti Anda berbohong kan? Anda pikir, kita berpikir, ah yang penting barang saya laku. Bohong kan yang bohong? Enggak, Anda berbohong tanda tangannya, kecuali dia nulis. Tanda tangan dan nota yang Anda buatkan jadi bohong jadinya. Ya. Kecuali Anda katakan diskon. Ya udah, saya jual harga sekian, saya beri Anda potongan harga sekian. Tapi juga harus jelaskan di sana potongan harga. Sehingga orang orangnya tidak berbohong kepada pemerintah tadi. Wallah ta'ala hal ini sering terjadi. Bukan saja lembaga pemerintah, perusahaan juga begitu. Hah? Ini kenapa? Karena mereka tidak percaya kan dengan orang yang diserahkan dana tadi. Ya. Maka wallah taala dalam kondisi demikian baik dari pihak lembaga pemerintah janganlah menerapkan sedemikian. Berikan dana seserah mereka ada pun minta laporan, bikin saja laporan yang sesuai dengan kenyataan tanpa harus dengan berbohong. Iya. Demikian jazakallah khair dan itu uh, solusi yang disampaikan oleh Ustadz kepada Bapak uh, Hamka ya di Papua Pak. Semoga Allah memudahkan uh, Bapak untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan uh, syariatnya tentunya tidak berdusta. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang ketiga. Fadal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dari Ibu Ibu Lia di Bekasi. Baik, ahlan Ibu Lia silakan. Ya. Ustaz, saya mau menanyakan Ustaz, kalau eh, harta anak yatim itu dibaginya waktu saat kapan Ustaz? Eh, kurang jelas Ibu, gimana Ibu? Ya? Harta anak yatim uh, harta anak yatim itu dibagikannya waktu saat dia sudah dewasanya kapan itu Ustaz? Ya. Uh, itu saja eh, umum. Ini uh, apa namanya Ustaz kalau umpamanya hanya punya satu buah rumah, terus bagaimana cara pembagiannya? Warisnya Ibu. Uh, uh, uh, terus cara pembagiannya Ibu ahli warisnya siapa aja? Ap apanya Ustaz? Ahli warisnya siapa aja Ibu? ahli warisnya anak dua gitu. Satu. Istri nggak ada? anak anak dua. Terus anak ini dua-duanya. Sebentar, istrinya sudah meninggal juga? Nggak belum. Nah, berarti istrinya dapat nggak? Istrinya dapat Ustaz. <laughs> Iya, bilang istrinya istri. Istrinya iya. berapa satu atau dua ibu? Istrinya punya anak uh, dua. Istri satu dua. kan ya? Iya, ah. istrinya ah. satu. Anak? Anaknya dua. Laki berapa orang? Laki nggak ada perempuan dua oh perempuan dua iya terus saudara laki-laki ada dari mayat ada bapak dari mayat ada kakak siapa Ustaz? bapak dari mayat ada dari meninggal oh bapaknya nggak ada ibunya juga nggak ada oh, saudara laki-laki tapi ada semua. ya cuma kakak laki-laki yang ada berapa orang ada berapa dua Ustaz yang laki-laki saudara perempuan ada ada berapa ada enam orang Iya. Hmm. Terus uh, maksudnya ini Ustaz, ya. dibagikannya harta anak yatim ini kapan Ustaz? Bukan anak yatim ini Ibu, sekarang harta yang meninggal Ibu. Ya. Harta suami yang meninggal ini, bukan harta anak yatim. Ya. Setelah itu baru dibagikan, setelah dia meninggal ya. langsung dibagikan. Tidak menunggu oh, dia balik. Bagian. Enggak, maksudnya begini Ustaz, anak ini masih kecil-kecil dan perbedaan waktu yang besar sama yang kecil jauh yang besar baru kelas 2 SMP yang kecil baru kelas 1 SD Ustaz. Eh, dipegang eh sebentar. Ibu yang bertanya nih ibunya langsung atau siapa ini? Ini yang bertanya neneknya ada ibunya lagi duduk Ustaz lagi ah, menulis. Sebentar. <laughs> Kalau eh, Sebentar. Berarti ya. ibunya ada ibu dari Semayat? Ada. Uh, ibunya dari Semayat, ibunya Mayat nggak ada Ustaz. Terus nenek itu siapa? Ibu siapa? Ini, ini saya dari nenek. perempuan. Iya, dari nenek dari anak saya yang perempuan ya, Eh. Uh, iya. Uh. Kita jelaskan Ibu ya. Itu saja iya. iya. Iya. ya. umum pertanyaannya. Ya. ya. Baik, ya. family saja. Ya udah Enggak maksudnya ya, uh, ya pembagiannya gimana dan hartanya, Hartanya dipegang oleh ibunya kalau ibunya bisa mengelola. Oh iya. Ya. Eh, setelah dibagi warisannya. itu doang Ustaz, cuma satu buah rumah. Iya, berapa rumah iya. berapa miliar harganya Ibu? rumah kecil Ustaz, nggak <laughs> besar. rumah murah Ustaz. Iya. ya. Terus Ustaz ini, saya mau nanya kalau umpamanya saya ada uh, keperluan yang penting, telepon Ustaz itu kapan bisanya dan oh, kalau gitu kapan... tanya ini <laughs> pihak roja ibu ya maksudnya kapan waktunya Ustaz bisa kadang-kadang saya telepon nggak pernah diangkat Ustaz <laughs> baik ya, ibu, ya, ibu. baik saya kira ini kita bukan orang yang pertama. <laughs> Iya iya. Ustaz ya itu aja Ustaz ya. Uh, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ibu Lia di Bekasi. Ada dua pertanyaan sudah. Ya. Silakan saya kerjakan iya. <laughs> Ibu Lia. suami wafat. Ena, eh, istri. Ahli waris istri satu, dua anak perempuan, dua saudara laki-laki, enam saudari perempuan. Anak perempuan dua, saudara laki-laki dua, saudari perempuan enam. نعم حسن وايش يا إيه. شيخ؟ <laughs> هذه عصبة يا شيخ صح صح كذا كذا لا اخوان ولا اخوان عصبة كذا إيه. استطيع يا شيخ؟ يوم بس ايوه 16 uh, 8 16 terus ini 4 10 kok 20 kan 10 2 kali saudara perempuan apa saudara laki-lakinya dua berarti empat hitungannya iya, tambah enam sepuluh ah sepuluh 10 sekali. Bentar sebentar dulu. Ya. Ini yang sisanya berapa dari dari 24? Sisanya berapa itu? 5 kan ya? ya. Tak 5 dia bagi 10. 5 terus 5 di bawah samping S itu 5. Eh, nah. Sekarang 5 akan dibagi untuk 10 ya? 6. 10 dengan 24 <coughs> tak bisa. Hmm? Kaliin 140. 140. Ya. Nanti bisa disederhanakan sih. Terus 10 kali 3 30 Terus 60 60 dibagi 2 berarti masih bisa 80 kan ya? Iya. Terus nah. 190 200 50. 50 laki-laki berarti dapat berapa? Ini kan? iya. bagi 10 kan? 50 bagi 10. Uh, 50 bagi 10 5. 5. Itu laki-laki 10 10 10 ya Enak. Iya. kan? Kemudian ini perempuan 5 5 5. 5. 5. 6 ya satu ya? 6 Pas 50 6 kelima 30 ya. 4 kali, kali 2 kali 10, 20. 10 10 Uh, kepada Ibu Lia yang bertanya di Bekasi tadi, Masya Allah, Ustaz perkembangannya luar biasa. Ya. Harta rumah yang milik suami tadi, hmm, kalau rumah itu murni, usaha suami istri tidak ada saham andilnya seperti tidak ada kalau istri ikut bekerja ada gajinya yang ikut beli rumah tadi murni ini milik suami maka rumah tadi bukan semuanya milik bukan semuanya menjadi milik uh, si suami tidak dibagi waris semuanya yang milik suami saja tapi kalau semuanya murni adalah uang suami maka suami yang ini dibagi waris. Iya. dibagi waris dengan dibagi 240 bagian. Kalau umpamanya harganya 240 juta kan gampang saya isan ya. Nah, maka istri dapat 30 juta. Iya. Anak perempuan masing-masing dapat 160 juta. Eh, nah, Ah bukan, 160 juta berdua. Berdua. Masing-masing 80 juta, 80 juta. Nah. uangnya ini 80 juta, 80 juta ini dipegang oleh orang yang cerdas diantara walinya. Kalau umpamanya pamannya ini baik dan mengerti, kasihkan ke pamannya. Kalau umpamanya ibunya lebih bijak mengelola harta, berikan kepada ibunya. Ya, yang 80 juta, 80 juta milik dua anak yatim ini. Yang sisanya 50 juta dari 10 juta tadi diberikan untuk saudara laki-laki masing-masing 10 juta 10 juta, saudara laki-laki suami ini maksudnya kan ya. Kemudian saudari perempuan masing-masing mendapatkan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian Ibu Lia di Bekasi mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dicatat tadi Ibu ya atau catat eh, dulu, catat dulu. Iya, eh, ibu kandung dari anaknya. Eh, di, bisa di ini di sholat enggak? Dan kemudian untuk batasan usia tadi uh, hatta ya belum asyuddah. Sampai nak tadi balik. Sekarang uangnya yang 180 juta 80 juta ini dipegang oleh orang yang cerdas. Kalau umpamanya pamannya bisa mutarin, Enak. punya usaha juga, masukkan kepada usaha pamannya sehingga uangnya tidak habis dimakan inflasi. Ya. Kalau khawatir umpamanya, pamannya memang jujur tapi dalam berbisnis terkadang sering rugi atau jarang untung, maka dalam kondisi demikian dipegang saja disimpan di dalam rekening sehingga ketika anak itu besar berikan. Dan sekarang 80 juta ini milik hak anak ini. Hmm. Kalau ibu ibunya umpamanya mau nikah lagi, silahkan. Tetapi 80 juta jangan dibawa ke rumah suaminya, khawatir namanya manusia masalah harta biasanya sering zalim, ya. Maka serahkan itu kepada yang lain di antara keluarga suaminya untuk mengatur dana anak tadi. Ya, Di sana diberikan biaya hidup anak itu. Terima kasih jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu Lia dan demikian kami berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam waalaikumsalam Dengan siapa Bapak di mana? Di Kalimantan Timur, Pak. Pak, siapa, Pak? Dengan eh, Pak Widodo. Ini kami ini mau tanya Ustaz. uh, Ah, kami selaku supplier sayur-sayuran, tapi posisinya itu tidak berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi adanya itu transaksi lewat telepon pesan-pesan barang yeah. dan kami kirim. Kemudian Pak? Nah, setelah itu pembayaran melalui transfer atau uh, dititipkan uangnya. Pertanyaannya Pak? Uh, pertanyaannya itu bagaimana hukumnya kami itu melakukan transaksi tanpa adanya komunikasi secara langsung itu harga-harga ya? karena tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi satu persatu cukup Ustaz. Cukup. Itu yang uh, Baik. Pak Widodo. Itu saja Pak. Ya. Ya, jazakallah khair Pak Widodo ditunggu jawabannya. Jazakallah khair para kalafik. Hmm. Saya Silakan satu. Mulai barik fik. Pertanyaan Pak Widodo dari Kalimantan Timur. Bahwasanya bolehkan jual sayur sayur-sayuran dengan cara via telepon. Enak. Ya. Uh, kalau jelas uh, spek yang diminta oleh si pembeli, saya minta namanya sayur bayam sekian ikat, seribu ikat, air daun singkong sekian, eh, kacang sekian sekian. Jelas speknya dan kualitasnya jelas dan pun penjual menjelaskannya dengan rinci, boleh. Karena tidak disyaratkan tukar menukar uang dengan sayur mayur harus tunai. Jadi syaratkan harus tunai hanyalah tukar uang dengan uang atau uang dengan emas atau uang dengan perak. Dengan sayur-sayuran tidak disyaratkan harus tunai. Maka boleh. Hanya saja penggambaran atau penjelasan speknya harus rinci. Kalau maunya sayurnya daun ini, kita jelaskan ini daun daun ini dari mana. Biasanya bedakan dari daerah sini dengan daerah yang lain, biasanya kualitasnya beda. Sampaikan perbedaannya. Ini boleh. itu taufik. Kalau rinci uh, spek yang dijelaskan. Taib, jazakallah khair. Demikian Pak Widodo. Alhamdulillah semoga ini sebagai sebuah solusi bagi uh, perniagaan Bapak dan semoga Allah mudahkan Pak. Barakallah Fik. <laughs> Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dan terkait dengan pertanyaan pesan singkat ada beberapa uh, pertanyaan yang bertanya terkait dengan BPJS. Mungkin kita angkat satu pertanyaan di antara uh, yang ada. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, apakah hukum uh, eh, BPJS yang sebenarnya terkait dengan ada yang mengatakan riba dan ada yang membolehkan dalam keadaan darurat? mohon penjelasan secara terperinci terkait dengan masalah ini Ustaz dari Bapak Abdullah di Jakarta. Eh. Nah. Terima kasih Pak Abdullah dan tentang menanyakan BPJS. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS yang akan diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2019 nanti itu adalah BPJS Kesehatan. Di mana setiap warga negara Indonesia mesti mengikuti program ini. E, eh, di Indonesia mungkin hal yang baru ini, tapi di luar negeri sudah lama. Sampai pun setiap warga negara yang ingin bekerja di Arab Saudi mesti harus bayar seperti BPJS ini karena kalau tidak akan membebani kan negara yang dikunjungi bila terjadi ternyata dia sakit berat sakit parah dan tidak memiliki dana untuk berobat ya Indonesia pada 2019 akan diwajibkan dalam bentuk tidak bisa Anda mendapatkan pelayanan umum seperti KTP, SIM dan segala lain-lainnya mengenai pelayanan umum melainkan harus ikut kepesertaan BPJS dahulu. Uh, sering saya jelaskan BPJS dalam beberapa pertemuan, tapi mungkin di secara uh, live di televisi mungkin baru jarang. Bentuknya adalah setiap warga negara tarik iuran. Kemudian dia mendapatkan jaminan kesehatan pelayanan kesehatan apapun jenis pelayanan kesehatannya gratis. Hmm. Ya. Maka di sini jelas mengandung unsur gharar, perjudian. Ya. Anda baru ikut sekali BPJS, ya, lalu sakit berat. Iya. Yang menghabiskan biaya besar, seperti umpamanya sampai 200 juta. Hmm. Anda baru bayar umpamanya ah, sekitar ikut kepesertaan baru sekitar 50 ribu beli yang ribu dapat 100 juta. Untung atau rugi Anda? Untung. <laughs> Subhanallah. untung. Toy. Sakit untung masih? <laughs> untung. Ada pihak yang lain, kan diwajibkan oleh pemerintah ikut BPJS, dia sudah bayar 10 tahun. Iya. Hmm? 10 kali 50 ribu. Ah. Enggak sakit-sakit. Enggak sakit-sakit. Untung atau rugi dia? <laughs> Hah? Syekh. Rugi nggak sakit rugi. dan dari segi dana. Uh, tidak sakit rugi karena dia sehat. Iya. <laughs> Untungnya dia sehat-sehat. Kerugiannya adalah kerugian dananya tidak kembali. Nah kalau gitu dia bercita-cita ya Allah sakitkan saya sehingga uang saya dapat lagi. hingga <laughs> kan enggak orang seperti ini. Ala kulli hal ini mengandung unsur gharar. Ini mengandung unsur gharar. Iya, ya, Tetapi tidak semua gharar diharamkan. Gharar dalam bentuk tolong menolong dibolehkan sama seperti umpamanya eh, apa? Perkumpulan sebuah keluarga, persatuan keluargaan begitu kan, ikatan keluargaan, ah? paguyuban. <clears throat> keluargaan keluargaan, keluargaan yang saya maksud. Nah. Dengan satu nenek ini, satu masalah ini kan bisa saling saweran, saling apa? iuran. Nah. Untuk biaya eh, penanggulang sosial bersama umpamanya kan ada yang sakit atau ada yang butuh dana, silahkan pakai. Hmm. Ya. Masing-masing iuran kan tetap kan? Ya. ya. Tapi ini jelas bentuk tolong menolong. Ya. Anda tidak inginkan Anda rugi segala macam sehingga dapat uang itu tidak. Benar, Dan ini sepakat boleh dari masa Rasulullah juga ada boleh namakan dekat uh, apa namanya dalam masalah diat. Bila ada yang melanggar ketentuan sehingga melakukan pelanggaran dalam bentuk umpamanya membunuh tidak sengaja, maka dikenakan diat dia. Hmm. Kabilahnya itu bersepakat menyumbang untuk dia, mesti kebiasaan di Arab dari zaman dahulu. Nah, maka ini bisa dikiaskan untuk horornya hilang. Dan e, eh, BPJS tadi, maka niatkan ketika Anda itu adalah tujuannya untuk membantu meringankan beban kaum muslimin yang lainnya atau warga negara Indonesia yang sedang timpa musibah. Oh, nah, maka unsur horornya bisa dihilangkan. Dan sekarang yang adalah yang yang bisa bisa dihilangkan adalah unsur ribanya. Karena ada persyaratan Sampai sekarang saya bertemu dengan direktur keikut pesertaan BPJS, Bapak Dr. Budi kalau saya tidak salah namanya. Beliau menyatakan sampai sekarang masih ada persyaratan denda keterlambatan bagi warga negara yang ke BPJS kemudian terlambat membayar. Hmm. Harusnya setiap bulan dibayar. Pada pembayaran bulan pertama nggak bayar dia, bulan kedua nggak bayar, bulan ketiga nggak bayar, bulan ke ini masih dapat pelayanan kesehatan Hmm. Bulan keempat diputuskan. Dan kalau ingin ikut lagi bayar denda dahulu. Dan keterlambatan tadi dikenakan denda bayaran juga. Maka ini dia riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa, tang masa tangguh, aku tambah hutang. Dan ini sama dengan distrik prabayar. Maaf, pasca bayar. Terlambat dikenakan denda atau tidak? Eh, eh riba jahiliyah itu ya, akhi. <laughs> sama juga dengan perusahaan daerah air minum, PDAM. Terlambat dikenakan denda atau tidak? Enggak kan Setuju ada persyaratan ini? Eh, tidak setuju sebenarnya. Kalau tidak setuju kenapa dipasang air randa? Enggak mungkin dipasang kalau tidak setuju. Hah? Jadi persyaratannya adalah riba. Dan menyetujui adalah menyetujui riba dosa besar ini. Yang lebih besar lagi dosa adalah pembuat peraturan riba ini. Maka agar semuanya selamat dari siksa Allah Jalla fi'ula, tidaklah. Hah? Tujuannya kan adalah membuat jerah. Ustaz, tidak ada cara membuat orang jerah kecuali dengan denda. Kata siapa? yang paling jerah adalah putusin langsung listriknya, putusin airnya, langsung jerah, <laughs> langsung per hari itu juga. Mau dia ada air, nggak listrik di rumahnya, iya, nah, itu yang jerah. Kalau dibiarkan begitu tidak jerah, akan menunda terus. Hmm. Dan ini masalahnya dari riba, adalah kan dosa besar dan riba. Maka Allah Taala alam sampai sekarang masih ada dalam peraturan kebijakan tadi seperti tadi denda keterlambatan. Ya, kita sebagai muslim mengusulkanlah, saya juga pernah bicarakan kepada Bapak Direktur Ya, dari kebesaran tadi coba eh, usulkan ke pihak berwenang kata dia mungkin proses-proses ke DPR dan lain-lain Ustaz. Sampaikan. Itu adalah riba. Masa kami listrik sudah ada riba, pam ada riba. Sekarang kesehatan pada riba lagi Kemudian belum lagi ha? Uh, SIM, jasa raharja, asuransi juga ada ribanya. Pakai hmm. kita sedikit dengan riba. Kalau yang katakan ini pertemuan internasional, internasional tersebut kafir, mereka tidak ngerti riba tidak ribanya. Dan mereka pun sudah merasakan perihnya dan panasnya riba tersebut. Ya, ya. Jatuh bangun ekonomi mereka. Maka Allah telah alam. Ya. Selagi ini masih belum diwajibkan, sekarang tidak boleh Anda ikut. Ini karena masih ada denda, persyaratan denda ribanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi nanti kalau diwajibkan apa boleh buat? Ketika diwajibkan tersebut, Anda tidak akan berdosa lagi. Yang berdosa adalah pihak yang mewajibkannya, yang mewajibkan dengan riba. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz dan demikian bagi uh, para pendengar dan pemirsa TV Roja yang bertanya baik melalui pesan singkat ataupun telepon semoga ini menjadi sebuah pencerahan dan uh, jawaban dari apa yang selama ini ditanyakan. Kami uh, berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Silahkan. Taib. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? dengan Ibu Rifai di Balikpapan. Ibu Rifai di Balikpapan. Ahlan Ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini Pak Ustaz, saya mau tanya ya. E, misalnya saya punya mobil e, karena suami mobil saya manual ya karena suami itu sakit. Jadi maksudnya kakinya yang satu kan agak lemah. Jadi dia ganti mobil yang lama dijual terus beli lagi eh, beli metik. Terus yang lama itu dijual apa e, uangnya itu kan kita tambah untuk beli yang baru. E, itu otomatis kan nambah. Jadi kalau yang lama dijual itu kita masih menjakati, baru kita beli lagi, e, baru setelah dijakati itu untuk menambah yang baru atau nggak e, dijakati, Pak Ustadz. Kalau kalau kita menju kita menjual yang lama untuk untuk tambahan yang baru. Ibu. Terima kasih. Ya. ya Rasulullah mengatakan laisa ala ahadikum fi farasi la abdihi sadaqah. Ya. Uh, kata Rasulullah, ya. kuda tidak ada zakatnya. Oh gitu. Ya, kuda yang dipakai maksudnya bukan diperjualbelikan. Oh, ya. Gitu. Ini mobil dijual untuk dipakai dapat ganti lagi kan ya, dipakai lagi kan ya. Bukan tujuannya adalah bisnis, Itu ketika ya. harga bagus dijual, kemudian beli lagi yang lain ketika bagus dijual lagi ini bisnis namanya. Tapi kalau untuk dipakai tidak ada kewajiban zakat, walaupun harganya mahal dari kuda lebih mahal daripada mobil. Begitu juga rumah. Rumah yang dipakai, kalau dijual ingin ganti tempat, tidak ada kewajiban zakatnya karena akan dipakai. Oh, gitu. Walaupun dapat untung ketika penjualannya. Demikian Ibu Rifai. Jelas Ibu Rifai. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Rifai. Semoga dipermudah untuk menjual kendaraannya ibu ya barakallahu fiik kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon silahkan halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa umu di mana ini dengan umu Khalifah dari Lampung Taib, ahlan ya umu Khalifah silahkan iya ya begini pak Ustaz mertua saya sudah meninggal Ya. Kemudian? Kemudian dia meninggalkan uh, uh, anak lima. Anak laki-laki atau perempuan ibu? Ya. Anak laki-lakinya empat. Ya. Terus anak perempuannya itu satu. Nah, kemudian rumah itu ditempati oleh uh, adik laki-lakinya sepanjang yang uh, eh, eh, Sinyalnya agak terputus umum, mungkin bisa bergeser sedikit untuk mencari sinyal yang lebih jelas, lebih baik. Begini Pak, rumah itu ditempati oleh adik laki-laki yang sudah menikah. Anak laki-laki atau adik laki-laki Bu? Anak laki-laki Pak Ustaz. Iya, terus kemudian eh, suami saya ini kan anak yang tertua ya Pak Ustaz ya. Hmm. Jadi seandainya suami saya itu tidak maksudnya tidak meluruskan atau itu dibiarkan saja itu berdosa saya tidak Pak Ustaz. Ya, jelas. Baik, itu saja Ibu. Ya, Baik, Ibu Khalifah, jazakallah khair. Ditunggu jawabannya Bu ya. Taib, silakan Ustaz. Silakan maju. <clears throat> Ayo Taib. Anak laki-laki empat, anak perempuan satu. Silakan bagi Ustaz. ada sisa ini eh, semuanya saya usahain. <laughs> langsung aja dibagi saya usahain. Usahain. berarti ini ya 8 9 sudah ya iya, dibagi 9 ah. ya ah. satu per sembilan per sembilan lah laki-laki ya? masing-masing dua per sembilan dua per sembilan begini aja langsung itu terantau Ya, ya eh, nah, ibu Khalifah <clears throat> Bila seseorang wafat Maka harta warisan dibagi secepatnya Karena kalau tidak akan ada yang tersolimi. yeah. Dalam kasus rumah tadi Rumah tadi ditempati oleh anak yang sudah nikah Yang nggak nikah di mana mereka emangnya Kalau mereka ada lagi tempat yang lain Tidak ada masalah Mau kos umpamanya Maka yang nempatin ini harus bayar kepada saudara-saudara saudarinya itu Berapa dia harus bayar? Dibagi 9. Anda yang pamannya, kontrak rumah ini ada 9 juta per bulan, ha? anak perempuan dapat 1 juta, anak laki-laki dapat 2 juta, 2 juta. Yang bagian dia yang laki-laki yang nempatin, 2 juta tidak ada bayar lagi, berarti berapa yang dia bayar? 7 juta. Hmm. 7 juta. Hak adik-adiknya, hmm. hak saudara-saudarinya. Jelaskan ini Ustaz Isan? Jelas. Taib, demikian Ibu Khalifah. Ya, penjelasan yang sangat singkat dan semoga bisa difahami Bu ya dan mungkin dinasehati atau diberikan uh, masukan pada yang kalau tidak khawatir saudaranya ini makan harta anak yatim bila adik-adiknya ini belum balik Allah mengingatkan alladzina yakuluna amwal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka ya, ini rumah yang dimasukkan ke dalam perutnya bukan <laughs> makanan lagi Yes. Iya. Ya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat hak anak yatim. Yes. Ya, Walaupun itu adiknya dia seharusnya anak yatim. jangan sampai terzolimi mereka. Wabillahi taufik. Taib, Ibu Khalifah demikian jazakallah khair dari Lampung Bu ya. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di via telepon, silahkan. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? dengan Pak Dion di Cinere. Pak Dion? Di Cinere. Baik, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Gini Ustaz, saya mau tanya. Di kampung saya di Kebia ada satu kebiasaan uh, kalau ada yang mau bangun rumah begitu itu apa ya minta semacam kita nyumbang begitulah nyumbang semen tapi dalam bentuk uang. Semisal harga semen sekarang 50 ribu, kita ngasih duit, ngasihnya duit 50 ribu. Hmm. Nah nanti pas kita mau bangun juga, itu e, mereka atau dia mengembalikan lagi e, semen tapi dengan harga yang yang waktu itu yang yang yang akan datang begitu. <clears throat> Misal nantinya harganya udah 60 yang membelikan oh. dengan 60 ribu itu. Ah, Apakah ini uh, hmm. dibenarkan atau diperbolehkan atau enggak? Baik. Itu saja Pak Dion. Iya, terima kasih. Ayah, sama-sama. para ya. -sama. fiik, Pak. Jazakallahu khair. Pak Dion di ya menanyakan bila ada satu warga yang ingin bangun rumah masing-masing nyumbang nah, satu semen, satu sak semen 50 ribu. Kalau dia nanti yang nyumbang tadi bangun lagi maka yang lain nyumbang juga kepada dia hmm. eh kalau gitu enak bikin apartemen Enggak <laughs> punya nyumbang ya akhi ini harus pindah ke bank kampung ini Sat. <laughs> ya akhi <laughs> ini berbahaya pada saat anda bangun apartemen orang nyumbang semen banyak banget ketika mereka bangun <coughs> anda sudah pindah tentu nggak nyumbang lagi <coughs> <coughs> maka Allah telah alam kalau itu bukan menjadi disepakati, tetapi ketika ada salah seorang keluarga atau kerabat atau warga yang membangun, lalu Anda ikut membantu, prihatin, berikan sedekah, ha? berderma, menyumbang, membantu, bagus. Walaupun tanpa diminta. Tapi kalau diniatkan dari awal, kita sepakat nih ya, sekarang saya yang bantu kamu, tapi nanti kamu kalau saya yang bangun, kamu bantu juga. Nah, <coughs> kalau seperti itu, dia bangun tiap hari, tinggal banyak yang bantu terus. <laughs> maka ini tidak baik ya tidak baik karena bisa terjadi riba seperti yang tadi nah saat. Hmm. kalau diberikannya kalau diberikannya semen nggak ada masalah tapi jadi hutang piutang juga eh. hutang piutang semen dengan semen dan belum tentu nanti persaknya sama 40 kilo juga siapa tahu persak lebih siapa tahu kualitasnya juga beda iya, nah. jadi riba dalam hal tersebut wabillahi taufik Baik, saja jazakallah khair. Demikian Pak Dion. Ya, semoga bisa difahami Pak. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Abu Abdillah di Kalimantan Barat. Baik, ahlan Pak Abu Abdillah, silakan. E, mau nanya tentang warisan Ustaz. Boleh Pak. E, jadi meninggalkan anak enam laki-laki. Siapa yang meninggalkan anak ini? Laki atau oh. perempuan? <laughs> jadi begini, Pak. Ya, ya. Uh, ini kakek dan nenek. Enam. Jadi mau jadi ketika kakek meninggal harta warisan belum dibagi. Hmm. Terus nenek meninggal lagi setelah Terus itu. nenek meninggal lagi. Ya. Baru mau dibagi gitu Pak. Iya, terus. Jadi meninggalkan uh, anak laki-laki enam orang. Ini baginya harus dari awal dulu. Ya, meninggal itu kakek apa nenek dulu? Yang meninggal kakek dulu, Ustaz. Jadi kakek meninggal. Iya. Yang ahli warisnya istri, berarti kan nenek. Istri ya. Istri beliau berapa? Satu orang. Istri satu. Nah, anaknya berapa? Anak enam laki-laki. Perempuan? Tiga. Tiga anak perempuan. Iya. Sir. Orang tua kakek udah meninggal waktu meninggalkan ya? Udah udah meninggal. Iya. Ya. Ini dibagi dulu ini, kemudian nanti baru dibagi bagian istri beliau. Iya. Ketika istrinya wafat, iya. Eh, e, nenek ini punya ibu bapak nggak? Udah meninggal? Nggak, udah meninggal juga Ustaz. Oh, berarti sekarang ini hanya untuk anaknya saja. Iya. Ketika nenek ini meninggal, anaknya masih tetap atau udah ada meninggal lebih dahulu? Eh, masih hidup semuanya Ustaz. Enam tiga itu juga? Iya. Enam perempuan, tiga laki-laki. Enam laki-laki iya, ya? Hah? Iya, iya Ustaz. Enam laki atau enam perempuan? Enam laki-laki, tiga perempuan. Iya, tiga perempuan. Ya, dua kali bagian jadinya nanti. Tapi kalau seperti ini memang hanya itu saja luasnya bisa langsung dibagi secara gitu. langsung untuk anak dan untuk anak laki dan anak perempuan. Padahal saya uh, Terus pertanyaannya apa? Uh, jadi ketika uh, nenek es eh, uh, yang kami meninggal uh, belum dibagikan oleh Ustaz ya. Terus? Jadi ada anak perempuan paling bungsu ini ada kecatatan mental. Yeah. Jadi nenek ini tidak tahu juga saat dia ya, apa apa itu wasit atau hibah gitu ada menyampaikan kepada saudara-saudara ya anak-anaknya gitu. Uh siapa yang mau menjaga si bungsu ini maka dia yang berhak mendapatkan rumah tempat tinggal ini katanya seperti itu ya, ya ya ya, tapi ini seperti uh, omongan sebentar itu aja Ustaz dengan ya. anak-anak ini tidak ada ya kita tidak disputi uh, eh, atau gitu. ya, omongan si nenek ini huh? Eh, apakah warisannya cuma rumah doang iya rumah Sa rumah, rumah, saja Hah? iya rumah tempat tinggalnya ya rumah tempat tinggal kalau emang hanya sejauh warisannya maka yang hak si nenek tadi diberikan kepada mengurus yang cacat adik cacat mental tadi. Yang hak si nenek hanya tidak semuanya hak si nenek ini. Iya, Hak si nenek cuma seperdelapan. Iya. Seperdelapan dari lah harga rumah tadi. Umumnya harga rumah tadi adalah 800 juta. 100 juta milik nenek ini, ini berhak wasiat ini diberikan kepada siapa di antara saudara-saudaranya, di antara anak-anaknya yang, mengasuh adiknya yang cacat mental tadi. Jelas? Iya. Jelas, jadi begini Ustaz, ada sebagian lagi tanah yang eh, berupa tanah gitu Ustaz. Iya. Warisan ini. Eh, sebagian saudara tidak pengen menjual. Sebagiannya lagi pengen menjual gitu. Hmm. Jadi boleh juga kita bagi per coupling gitu Ustaz. Ya? Boleh, ya? bagi per coupling dengan nilai yang sama. Eh, perhitungkan nilainya sama nilai pembagiannya. Sekarang dibagi dulu secara syar'i dibagi berapa emang hartanya ini? Iya. Ya. Istri dapat berapa kalau suami wafat? Antum bisa? Eh, kan belum bisa, Ustaz. <laughs> Akan dibantu oleh Ustaz kalau belum iya, bisa. Iya. Iya. Jazakallah khair. Ah, eh, itu saja pertanyaannya. Ya, itu saja, Ustaz. Baik, barakallahu fiik Abu Abdullah. Sekran. pada nah, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ini saya kira pertanyaan terakhir. Eh, nah, Ustaz. Ini kasusnya pertama suami dulu yang wafat, dua kasus berarti saya istan dua kasus. ubung dulu semuanya, dua iya, iya. kasus, bikin dua kasus. Kasus pertama, Suami wafat, meninggalkan istri. Istri, anak laki-laki enam, anak perempuan tiga. Ya, kasus kedua, di sana ibu ibu wafat. Langsung aja ahli waris ibu dibawa di di sini ya, di bawahnya aja. Ya, ya. Langsung ahli warisnya anak laki enam. Ya, ada anak laki enam, anak perempuan tiga anak perempuan tiga Yang ibu tuh berarti buang aja ya. Ibu tadi buang aja. Ya, terus. Kerjakan bisa Pak Ihsan. dari berapa Pak Ihsan? delapan. Tujuh per delapannya dibagi dibagi dibagi belas kan ya? 15 sahih. Ya. Hah? Uh, 6, 15. 15. 13 kali 8 kan bagi 8 kan 13 kali 8 berapa? 15 120 ya. Hah? 5 kali 8 64. Iya, 120. Nah. 120. Untuk istri berarti 15. Bukan. 20 kemudian 15. Bukan. 15 sah. 15. Sah. Buat anak laki 15. dapat 12 12 6. Eh bukan, 30 30 maaf, maaf. Betul 30, itu san. 30. Enam kali satu ya? Iya, enam kali. Ya. Anak perempuan lima lima belas belas lima belas Tiga kali. anak laki-laki sekarang anak laki-laki bagian kedua. Anak laki-laki sekarang udah langsung dibagi 15. Yang di bawah. ha? Langsung dibagi 15. Taib. Ya. Di atas 15 saya. Ya, Jadi anak laki-laki dapat 2, 2, 2, 2, perempuan 1, 1, 1, 1. Laki-laki dapat 2, 2, 2. 6 kali. Perempuan 1, 1, 1. Kerontek. Islam. Ya. Pertanyaannya tadi, di antara <laughs> adiknya yang anak perempuan ini ada yang cacat sah mental kan ya. Iya. Lalu ibunya berwasiat, istrinya berwasiat bahwa siapa yang mengurus adiknya, jatah si ibu 15 per 120 ini milik dia. Iya. Hah? Maka pertama bagi warisan dulu. Artinya si yang cacat mental juga punya hak dia. Perempuan dapat 15 per 120. Kalau 120 ini adalah 110 juta nilai rumah tadi, maka perempuan 19 juta. Pertama bagi gunakan dulu harta, harta uh, cacat mental tadi. Ya. Kalau sudah habis, ya maka hak ibu yang 15 per 120 tadi dibagikan untuk anak laki-laki yang mengurus. Kalau tidak, dia akan dibagikan seperti ini. Iya, iya. Ya. Nah. Tapi tidak boleh wasiat, tapi wasiat ibu boleh dari sepertiga. Yang tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga adalah wasiat dari bapak. Para ibu boleh. Menurut pendapat yang terkuat. Wallah taala alam. Saya kira cukup saya sana. Baik, Ustaz. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidi dan demikian pertanyaan dari Abu Abdullah dari apa yang uh, antum sampaikan uh, eh, tanyakan pada Ustaz. Ini pembagiannya dan mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita Eh, berikan kesempatan bagi Anda untuk mencatat. Dan ini yang bisa kami angkat dari pertanyaan-pertanyaan di kesempatan pagi ini, baik by telepon ataupun pesan singkat ya, dan sebagai uh, penutup atau ikhtitam silahkan Ustaz. Iya. Ini kemungkinan adalah pertemuan terakhir dari pembagian waris dan saya kira rekamannya mungkin ada bagi ingin mempelajari kembali waris silahkan minta rekamannya dari awal pelajari dengan baik. Karena ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Anda pelajari rumus, uh, uh, rumus fisika, matematika yang sulit, padahal tidak jarang diterapkan dalam hidup Anda. Hmm. Nah, ini Anda baru dapat harta miliaran, tidak mau mempelajarinya, dan ini sebuah kewajiban. Fadl tamin Allah, Allah mengatakan ini ketentuan dari Allah. Maka mempelajarinya sebelum Anda mendapatkan harta dari waris pun, warisan pun sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan ketentuan dari Allah Jalla fi'ala maka teruslah ulang-ulangi agar semakin paham dan bisa memberikan penjelasan kepada keluarga yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.